Assalamualaikum Buya, saya Maman dari Palembang. Saya mau bertanya tentang sholat raweh. Apakah boleh sholat raweh berjamaah tanpa ada Bilal? Soalnya saya dan rekan-rekan kerja saya masuk shift malam kerjanya. Dan kita pengen sholat rawih di musola. Apakah boleh Buya? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wajar pertanyaan seperti itu. Orang awam boleh bertanya apa saja dan harus bertanya. Yang gak boleh adalah prasangka buruk Nah ini sangat bagus bertanya. Ya nggak boleh prasangka buruk. Nganggap orang lain selalu jelek. Lah dia tidak mengerti apakah sholat terakhir harus pakai Bilal. <coughs> Bilal itu ngasih komando itu loh, empat rakaat berhenti itu. Bilal itu tidak harus. Bilal itu kan nama Nabi, nama <coughs> nama sahabat Nabi yang yaitu tukang adannya Rasulullah. Kemudian digunakan istilah untuk orang yang memberikan komando dalam so, sholat. Sebetulnya Bilal itu adalah untuk mempermudah hitungannya saja. Kalau tidak pakai Bilal itu imamnya pusing, sudah suruh ngitung, suruh jadi imam pusing. Jadi kalau Bilal itu ada bantu saling tolong menolong. Karena sholatnya itu bukan dua rakaat, empat rakaat, tapi dua puluh rakaat. Jadi Bilal itu hanya sekedar untuk mempermudah hitungan dan bacaannya Bilal pun bisa saja. Mungkin Anda rubah dan bukan bid'ah. Misalnya apa? Setiap dua rakaat dua rakaat kita baca Quran satu juz atau sholawat dua ribu kali. Boleh. Tidak harus dengan itu enggak, tidak harus. Enggak pakai Bilal pun juga sah-sah saja. Bilal itu dan bukan bid'ah juga Bilal itu. Sebagian orang itu berlebihan. Dikit-dikit bid'ah, semuanya jadi bid'ah. Umat Islam ahli bid'ah semuanya ini. Bilal itu untuk ngitung. Cuman kan enggak enak, Kak. Bapak-bapak ini rokaat yang keempat, kan enggak ajib, enggak ada pahalanya. Kan paling enak ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib biar tambah cinta. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab agar tambah cinta. Masa pakai bilangan rokaat keempat Rakaat ke-6, rakaat ke-8. Jadi itu boleh-boleh saja. Kalau seandainya pakai rakaat ke-4 juga sah, nggak apa-apa, cuma enggak ada pahalanya kan gitu ya. Pahalanya ngasih tahu aja, pahala zikirnya nggak ada. Tapi para ulama mengajari biar ngomongnya yang benar. Jadi Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib yang pertama, Abu Bakar, Umar, Uthman kan 4 kemudian. 4 kali 4 berarti 16. Ditambah lagi selesai 20. Hitungannya gampang. Kalau sudah Abu Bakar Siddiq, kalau Ali bin Abi Thalib sudah seneng itu eh, hampir selesai kan gitu <laughs> eh, itu hitungan saja jadi boleh dan sah-sah saja tanpa adanya Bilal karena itu sebenarnya hanya untuk membantu untuk kita menghitung sholat tersebut jadi boleh anda sholat misalnya anda sip malam makanya kami himbau kepada siapapun yang memang memang pekerjaannya adalah pas bebarengan dengan taraweh tetap taraweh jangan anda tinggalkan dia juga himbau kepada anak-anak yang laki haris menjaga. Orang pada terawih, yang lain haris jaga. Jangan sampai tidak terawih, mending kamu cicil saja. Terawihmu berdua-berdua saja. Karena sambil jaga di sana, dua rakaat pindah sana, dua rakaat pindah sana, dua rakaat keliling. Jadi, jangan sampai nanti giliran menjaganya selesai mau terawih, dijamin ngantuk itu. Jadi, mumpung sambil jaga, gantian, dua rakaat, dua rakaat, gantian. Jadi nanti pas selesai. Dan boleh sholat terawih sendiri juga sah, balik dua-dua sah cicil termasuk yang pulang kerja dan sebagainya sholat isya di tempat kerja pulang di atas kendaraan traweh di atas mobil nggak pakai bilal 20 rakaat boleh 36 rakaat juga boleh kalau mau lebih jadi boleh anda melakukan traweh di atas kendaraan anda sebab kalau sudah sampai di rumah mungkin kedahuluan ngantuk karena setelah perjalanan jauh kemudian setannya double bantalnya juga goda kalau sudah sampai di rumah jadi atas kendaraan Anda bisa melakukan sholat Allahu Akbar. Eh, Allah biasa. Allahu Akbar. Kiblatmu adalah arah kendaraanmu. Jadi sudah sholat di tempat, kerja, pulang jam 9 malam, sampai di rumah kan jam 11 malam, 2 jam perjalanan. Itu <coughs> untuk sholat terawih sudah lebih gitu. Karena sholat terawih di atas kendaraan <coughs> paling banyak, paling banter itu hanya 30 menit, 40 menit. 20 rakaat. Jadi Anda pakai hataman jusan baru naik satu jus, satu jam setengah. Baik ini kemudahannya. Jadi kalau Anda sip sipnya ada sip-sipan kemudian pas giliran Anda kerja, Anda tidak bisa melakukan terawih berjamaah, Anda hendaknya tetap melakukan terawih, biarpun dengan sendiri di rumah Anda ataupun di atas perjalanan Anda atau berdua dengan kawan Anda, pakai Bilal nggak pakai Bilal, tetap pahalanya adalah qiyamul dan salat terawih. Ini saja wallahu a'lam bissawab.